Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Ustaz Abdul Khalik yang Saya hormati Ustaz Zaid yang Saya hormati Mudir Jamil Ustaz Arifin Dan yang saya hormati semua Yang hadir di tempat ini Alhamdulillah Alladhi Bini'matihi tatimu salihan Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana Kita bisa sampai ke tempat ini Kita bisa duduk bersama di sini Itu murni karena rahmat Allah kepada kita Allah lah yang menggerakkan hati kita sehingga kaki kita melangkah ke rumah Allah ini. Maka tentunya hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga rahmatmu, semoga berkahmu, Semoga segala nikmatmu kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Yang terutama Khadijah Aisyah Hafsah Juwairiyah Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah dan untuk anak cucu beliau untuk Fatimah dan kakak adiknya untuk Hasan dan Husain dan keturunannya yang mereka menegakkan sunnah di muka bumi ini dan untuk para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terutama Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan semua sahabat Rasul SAW yang mereka berjuang, berkorban demi menyampaikan agama Allah ini dan menebarkan bendera la ilaha illallah di muka bumi Allah ini. Amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bicara masalah problematika dakwah salam. Salah satu problematika kita itu untuk melihat kursi anak. Melihat semua. Kelihatan nggak sama kursi anak? Sama kursi moderator lihat Kelihatan nggak? Nah ini ini salah satu problematika dakwah salah, Nggak sama nih. Apa bedanya Ustadz Seming di sini? Seharusnya kursinya paling nggak sama gitu kan. Masa Ustadz Abdul Khalid di situ, Ana di sini. Ana juga kurang enak tuh di sini. Sebentar. Nah, itu yang pertama. Problematika kedua itu datangnya anak ke sini. Itu problem. Padahal ada ustadz-ustadz di Jogja. Jogja ini nggak kekurangan ustaz. Kalau datangkan ustaz dari luar, itu butuh biaya, butuh transportasi. Sangunya ustaz dari luar itu tidak sama dengan sangunya ustaz lokal gitu kan. Itu sudah ngabisin duit dakwah. Ya, banyak problematika kita. Tapi kita akan berbicara pada kesempatan kali ini Dan Alhamdulillah Saya berbicara ada Ustadz Abdul Khalid Ada Ustadz Z Kalau salah tinggal dilurusin gitu kan Baik Ustadz Siap enggak? Kalau enggak siap, anak enggak siap ngomong juga Soalnya takut salah nggak ada yang benerin Problem lagi Nambahin masalah umat gitu kan Tapi insya Allah anak yakin Ustadz-Ustadz yang ada di Jamil ini selain mereka berdua pun akan meluruskan bila mendapatkan satu hal yang kurang berkenan. Ma'asyiran ikhwah rahimakumullah. Problematika dakwah salaf itu mungkin bila dikelompokkan akan menjadi dua. Yang pertama, problematika yang berasalkan dari luar Islam sendiri. Seperti infansi-infansi militer ke dalam negeri-negeri Islam, ya. konspirasi-konspirasi dari Barat, ya. yang mereka berusaha untuk menghancurkan Islam ini. Dan Allah sudah menegaskan akan ada konspirasi dari barat. Allah mengatakan jalla jalaluhu wa lan tarda ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak bakalan tuh. Tidak bakalan orang-orang Yahudi dan Nasrani ridho, diam, duduk manis, tidur, nyenyak sampai kita ikut mereka. Maka sejak masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam konspirasi itu terus terjadi dan sampai hari ini. Tapi konspirasi Barat itu sebenarnya bisa sukses dan berhasil dikarenakan kita yang dari dalam memberikan ruang buat mereka. Kita yang di dari dalam tubuh Islam ini memberikan ruang untuk orang-orang Barat menghancurkan kita. Katanya, kenapa ada pencopet? Dan kenapa berhasil mencopet? Karena dia lihat tuh, itu muncul tuh dompet gitu kan. Antum kalau kepingin gak dicopet, jangan bawa dompet. Insya Allah saya yakin gak bakal nyopet. Dompetnya bingung gitu. Ini mau diambil yang mana? Gitu. Kan. Gak bawa apa-apa. Tatkala kita memberikan ruang kepada mencoba, ditunjukin dompetnya yang gede-gede gitu kan. Taruh di sekarang mah pakai thup Ustaz. Yang pakai thup juga dicopet. Makanya sekarang thup-thup sudah pakai seleretan. Pakai seleretan. Itu supaya kita tidak memberikan ruang kepada mereka untuk mengambil. Sedangkan umat Islam, orang barat ini, saya tidak Mungkin salah ketika saya mengatakan orang barat. Mungkin orang di luar Islam. Karena saya sempat ditegur sama seorang syekh. Orang barat itu sekarang banyak yang Islam. Kalau ente mengatakan orang barat, barat mana? Anda mau tanya, barat mana sekarang? Barat Amerika. Baratnya Amerika mana? Kan ada orang timur, orang barat. Baratnya mana gitu. Kalau sekarang baratnya masjid Jamil ini mana baratnya? Apalah gitu kan. Yang disebut barat, istilah barat itu baratnya mana? Kalau baratnya kita itu Mekah. Jazirah Arab itu barat. Ketika kita ngomong orang barat berarti orang Mekah. Iya, itu barat Indonesia. Jadi maksud baratnya mana? Baratnya Mekah. Baratnya kota Mekah Mukarramah. Baratnya Jazirah Arab sana. Yang mereka menyebut kita Timur Tengah. Orang-orang barat menyebut orang-orang Islam ini biasanya orang-orang Asyarfiyun, orang-orang timur. Makanya kita menyebut mereka orang barat. Mungkin bahasanya saya tidak akan mengatakan orang barat ya. Ustaz, apa yang enak bahasanya Ustaz? Hah? Supaya nggak salah ngomong Ustaznya ini. Orang ada yang usul di sini, orang non Islam lah ya. Orang non Islam yang di barat mungkin. Dan yang di timur juga ada gitu. Orang non Islam itu berusaha untuk menghancurkan Islam. Itu dari dulu. Belanda datang ke Indonesia. Setelah runtuhnya Andalusia. Ketika Spanyol itu hilang. Tahun berapa Spanyol hilang jamaah? Anak mau kasih hadiah. Fadol. Tahu yang namanya Andalusia? Mana Andalusia? Spanyol sama Portugal. Spanyol sama Portugal itu itu sempat menjadi negeri Islam. Oke, kalau pertanyaannya tahun berapa runtuh nggak ada yang tahu. Tahun berapa Islam masuk Eropa? Mosok orang ngerti ngerti Tawabuk semua. Sir. Itu SD anak SD Jamil ini tahu semua. Sir. Nah, mengapa? apa Yang bisa jawablah kita kasih hadiah. Anak kayaknya mau minum dulu jamaah. Bismillah. Ini termasuk problematika dakwah. Ustaz kalau ceramah harus minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Islam itu masuk ke Andalusia kira-kira tahun 92 Hijriah. 92 Hijriah Islam itu sudah sampai ke daratan Eropa. Anak mau tanya, ah, antum boleh tanya. Setelah berapa tahun dari meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Islam sudah sampai ke Eropa. Setelah berapa tahun? Atau lebih gampang pertanyaannya. Kapan Rasulullah SAW meninggal? Gitu aja. Ya kan tinggal ini mainannya kan kurang-kurangan gitu kan. Mungkin ada yang kurang-kurangan, kurang ngerti, tinggal ya, nggak usah kurang-kurangan. Tahun berapa Rasulullah SAW meninggal? Yang jawab, Fadol kan kasih hadiah masa nggak ada yang jawab lah. Angkat tangan yang jawab. Nah, Fadol. Tahun 11 Hijriah. Betul. Waktu itu umur berapa Rasulullah SAW? Anak kasih hadiah, nggak apa-apa. Anak kasih hadiah udah. Waktu itu umur berapa meninggal beliau? 63. Betul. Umur antum sekarang berapa? Berapa? 34. Berarti 29 tahun lagi sama sama Rasulullah, SAW. Gitu kan? Iya, nggak sama. Fadl. Antum ambil hadiah. Fadl ke sini, jangan lupa maju aja antum, jangan malu-malu. mah ingat, Rasulullah SAW umurnya 63 itu komaria ya. Anda ingin tegaskan. Tidak sama dengan orang sekarang ngomong umurku 63 tahun. Fadl. Barakallahu fikum. Hayatullah. Tidak sama. Kalau ada di antara kita yang umurnya 63 tahun ngomong Alhamdulillah Ustaz umur saya sudah seperti Nabi 63 nggak sama Karena hitungan kita itu Masehi Ini juga problematika umat Problematika dakwah itu Kita semua kegiatan kita pakai Masehi Umur kita pun Siapa yang tahu hari kelahirannya pakai Hijriah Coba Masya Allah, banyak yang tahu. Tahun berapa antum lahir? Dua puluh enam Sejak kapan antum tahu ini? Tiga tahun yang lalu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadal. Itu ambil hadiahnya. Nah. Fadal Habibi. Ya ternyata Alhamdulillah di sini ada yang tahu dengan tanggal kelahirannya secara hijriah. Dan وسلم SAW Fadal بارك الله فيك Wa iyakum Oke kita kembali kepada Bagaimana konspirasi barat terhadap Islam terjadi Islam masuk ke Andalusia pada tahun 92 Hijriah Kira-kira 81 tahun Maaf, bukan 92, 93 insya Allah. 93 Hijriah. Jadi 82 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, Islam sudah sampai ke Eropa. Tapi Islam hilang dari Eropa. Hilang. Saya katakan hilang. Karena memang hilang. Pada tahun 897 Hijriah. Itu hilang Islam dari sana. Kira-kira Islam berada di Eropa 800 tahun lebih. Jangan hilang. Tahu dengan yang namanya Asyatibi, pengarang kitab al iqtisam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Cari itu, di mana sekolah-sekolahnya tempat Ibnu Hazm sekolah itu. Mana bekas-bekas muridnya Ibnu Hazm? Enggak ada ya. Hilang sama sekali karena mereka dibantai ketika itu. Kemudian terjadinya pembantaian itu dikarenakan ada ruang di dalam Islam sendiri. Itu berpecah belahnya umat Islam pada waktu itu dan mereka sibuk dengan dunia. Ketika runtuh Islam dari Andalusia, maka mulailah penjajahan itu terjadi. Belanda dapat bagian Indonesia. Selama 350 tahun kita dijajah Belanda pada waktu itu. Itu usaha dari orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan Islam. Insya Allah kita semua sudah paham tentang hal itu. Tapi ternyata ada problematika dari dalam tubuh umat Islam kita sendiri. Ini mungkin yang perlu kita pelajari. Karena dengan itu kita bisa memperbaiki. Kalau yang di luar, insya Allah tidak dapat masuk kalau kita tutup pintunya. Setan itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi tidak membuka pintu yang tertutup, nggak buka. Kita baca bismillah, tutup, insya Allah nggak bakal. Tapi kalau kita buka pintu kita lebar-lebar, maka yang namanya setan akan masuk dan merajalela di rumah kita sendiri. itu realita yang ada. Adapun problematika yang ada di dalam tubuh umat Islam itu pun sangat beragam sekali. Yang paling bukan yang paling besar, yang mungkin menjadi problematika yang sekarang kita rasakan di dakwah salaf itu sendiri adanya taklid fanatisme dan hulu taklid fanatisme dan hulu awalnya taklid taklid itu para ulama menjelaskan dia itu termasuk Penyakit yang paling buruk, yang paling menghancurkan. Ketika orang ikut-ikutan tanpa punya ilmu, padahal dakwah salaf ini mengajak kepada ilmu. Bab yang senantiasa kita kaji. Yang insya Allah semuanya hafal itu bab. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Itu bab ma'ruf. Tapi ternyata ada di antara kita yang itu tidak diamalkan. Dia hanya ikut di belakang, jadi ekor. Secara umum, taklid itu boleh buat orang awam ya. Buat seorang umpamanya tukang becak yang nggak pernah ngaji, ya dia ikut ulamanya karena nggak bisa dia ngaji mungkin. Tapi orang yang ngaji yang bertaklid ini yang bermasalah dan taklidnya itu bukan dalam masalah agama, dalam masalah membela ustadznya. Ikut apa yang dikatakan ustadz sudah benar. Ente ngaji sama siapa? Sama ustadz fulan. Oh, ente sama anak. Sama ustadznya. Gitu kan. Ente ngaji sama siapa? Sama ustadz Z. Ah, assalamualaikum. Ya, ketemu lagi ya sama ente. Itu yang terjadi. Ikut-ikutan. Ta'asub. Ta'asub ini fanatik terhadap terhadap suatu pendapat. Yang bisa jadi pendapat itu salah. Bisa jadi pendapat itu salah. Karena nggak ada dalilnya. Sekedar ijtihad. Yang namanya orang ijtihad itu bisa salah, bisa benar. Tapi karena kita sudah keburu taklid, kemudian kita fanatik, Akhirnya umat ini jadi kacau. Tambah lagi yang ketiga, hulu. Berlebih-lebihan dalam beragama ini. Rabi'ah Rabi'atul Ra'i gurunya Imam Malik Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata Ittaja'a Rabi'ah muqanna'an atau muqanni'an ra'sahu atau muqanna'an ra'suhu Rabi'ah ketika itu lagi rebahan. Kepalanya dia tutupi. Wabaka dan dia menangis. Faqila ma yubkika. Maka dikatakan kepada Rabi'ah, apa yang membuatmu menangis? Faqala riya'un zahir. Wa syahwatun khafiyah yang pertama ria. Yang nampak jelas. Keinginan dipuji. Kita bicara ulama. Ini ulama berkata itu. Nampak sekali keinginan-keinginan untuk disanjung, untuk dihormati. Wasyahwatun khafiyah. Syahwat yang tersembunyi. Yang mungkin nggak ada orang yang tahu. Tapi itu syahwat ada. Membuat diri seorang alim menginginkan hal-hal yang seharusnya tidak dia inginkan. Yang ketiga, wannasu 'inda ulama'ihim kasibyan fi hujuri ummahati. Dan orang-orang itu di sisi ulama'nya seperti bayi di pangkuan ibunya. Mana Manahauhum anhu intahu. Apa kata ustaz yang dilarang, eh nggak boleh. NT mulai besok jangan belanja sama fulan. Siap. Wa amaruhum Dan apa yang diperintahkan oleh ustaznya mereka laksanakan. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Ini problem. Dan kalau kita ingat bagaimana jawaban orang-orang kafir ketika diajak kepada Islam, ketika diajak kepada kebenaran, apa jawaban mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Tuh. Sudahlah, dari dulu nenek moyang kita seperti ini. Maka kita akan terus seperti ini. Maka susah memperbaiki orang seperti ini. Dan alhamdulillah kita ini tidak ada taklid dan fanatik terdapat terhadap kiai? Ada nggak? Di dakwah salaf ini ada nggak fanatisme terhadap kiai? Ada? Nggak ada. Karena kita nggak punya kiai. Iya, kita kan selalu ngomong, oh itu orang-orang fanatik sama kiainya. Mereka fanatik sama kiai. Antum gimana? Ah, Anak nggak fanatik sama kiai. Karena nggak punya kiai memang. Fanatiknya kepada siapa? Ustaz. Ustaz Fulan Masya Allah. Anak kalau ngaji sama beliau. Apa yang dia sampaikan. Anak jalankan semuanya. Subhanallah. Ini akhirnya yang dikatakan Robi'atul Ra'i. Ini di zamannya Robi'ah. Pada abad, ya kira-kira abad kedua Hijriah. Di zamannya Robi'ah seperti itu. Orang-orang itu sudah ada fenomena taklid. Kemudian taklid ini menjadi fanatik dan fanatik jadi hulu. Hulunya kalau di masa itu ketika muncul mazhab-mazhab Islam. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab yang pertama mazhab apa? Mazhab Hanafi. Kemudian muncul Maliki, kemudian muncul Syafi'i, kemudian muncul Hambali. Mereka itu pada awalnya nggak fanatik. Pada awalnya, awal-awal ngaji biasa. Sampai muncul fanatisme dan hulu di antara mereka. Yang Syafi'i nggak mau sholat di belakangnya Hanafi nggak mau sholat. Ini kita bicara tentang ahlus sunnah mereka ya. Ini yang madhabnya Hanafi nggak kita nggak sholat. Sama yang madhabnya Hambali nggak sholat. Hanafi nggak mau mengawinkan orang yang madhabnya Hanafi tidak mau mengawinkan anaknya kepada yang madhabnya Syafi'i sampai seperti itu gulunya. Sekarang ada nggak yang seperti itu? Nggak ada, lebih parah lagi sekarang. Lebih parah lagi dari itu. Ente ngaji di Jamilur Rahman, ah, apa? Anak-anak ini nggak boleh menikah dengan yang ngaji di Jamilur Rahman. Masya Allah. Sampai seperti itu problematikanya gitu. Bukan masalah madhabnya syafi'i atau hanafi. Enggak, ustadznya. Beda ustadznya aja. Kalau ente ngaji sama ustadz anak, anak kawin kan anak-anak. Dan itu terjadi. Entah mungkin anak salah. Tapi itu realita. Yang kita lihat di masyarakat kita. Untuk masalah-masalah yang pada hakikatnya bukan masalah prinsip. Maka di sini kita membutuhkan untuk belajar lagi. Gak takli. Tidak ikut-ikutan. Belajar mana yang hak, mana yang benar. Kalau yang kita yang kita terima buat kita benar, kemudian ada orang yang menyampaikan kepada kita sesuatu dengan dalil yang sahih, yang bisa diterima, ya kita harus terima hal itu. Ini masalah dari dalam tubuh kita yang ngaji. Yang nggak ngaji urusannya, ya urusan mereka. Yang ngaji jamaah berapa banyak di Indonesia? Saya mau tanya, yang sudah ngaji salaf ini ada 20 juta? 30? Nggak nyampe, 40-an kira-kira. Jumlah umat Islam ini jumlah umat Islam di Indonesia ini kira-kira 200 juta. Dan yang sudah ngaji berapa? Maka tolong dilihat. Kemudian masalah yang dari dalam juga adalah tidak adanya planning di dakwah salafi. Nggak punya planning. Bahasa Arabnya planning itu apa? Taktid. dakwah kita itu bil barokah. nanti ada tiada apa ngomong-ngomong planning. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak usah planning, masya Allah Islam sampai kemana-mana. Tak perlu kita dirikan yayasan namanya untuk membuat satu dakwah ini supaya lebih berkembang. Nggak perlu, Bismillah. Yang penting niatnya. Dan dia lupa bahwa ternyata planning itu diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya dengan planning. Yang pertama dengan bimbingan ilahi tentunya. Dan dengan cara-cara yang beliau lakukan demi untuk sampainya dakwahnya. Sebagian di antara kita berkata, yang penting anak sudah sampaikan hujahnya. Yang penting ikomatul hujah. Subhanallah. Buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih penting dari itu. Bagaimana orang itu dapat hidayah. Maka Rasul selalu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tapi Rasul ingin orang ini dapat hidayah. Bukan sekedar menyampaikan hukum nih halal nih haram. Siapa yang nggak bisa? Siapa yang tidak bisa ceramah ini hukumnya bid'ah. Ini hukumnya sunnah, ini halal, ini haram. Itu gampang. Tapi yang lebih penting dari itu bagaimana orang yang melakukan yang haram ini berhenti meninggalkan yang haram itu. Antum semua ingat ketika datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, izanli bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Subhanallah. Seorang pemuda datang kepada Nabi, muslim, sahabat. Dia tahu tuh dengan ayat-ayat wala taqrabu zina. Dia datang kepada Rasulullah mengatakan, "Izanli bizina, izinkan aku untuk berzina." Para sahabat ribut, mau dipukulin ya anak muda. Apa kata Rasulullah SAW? Udnuk, udnuk. Sini kamu. dekat. Setelah dekat, Rasulullah SAW tidak membacakan ayat-ayat. Ustaz, dakwah itu kan yang penting Al-Quran dengan sunnah. Sudah, mau terima nggak terima sudah selesai. Rasul SAW mengobatin penyakit itu sesuai. Ini pemuda minta izin berzina karena dia tahu zina itu haram hukumnya. Maka Rasul tidak membacakan ayat azaniatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalla atau ayat wala taqrabu zina innahu kana fahishatan tidak menyebut satu ayat itu. Rasul hanya bertanya Atarallahu li ummi apa kau mau ibumu dizinain? Wah, yang enggak maulah Rasul. Atarallahu li ukhtik Mau kau saudarimu diizinin? Enggak mau. Bubikmu diizinin? Enggak mau ya Rasul. Enggak mau tentunya. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memukul dada pemuda ini. Berdoa buat dia. Apa kata Rasul SAW? Allahumma tahhir qalbahu wa hasil farja. Ya Allah, sucikan hati pemuda ini dan jagalah kemaluannya. Allahu Akbar nggak marah-marah. Karena tujuannya itu bukan sekedar iqamatul hujjah. Tapi tujuannya bagaimana orang ini tidak berzina. Bagaimana dia itu meninggalkan yang haram. Itu tujuannya. Dan antum ingat dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa dakwah ini butuh planning. Yang planningnya itu nanti berurusan dengan metode dakwahnya. Umar bin Khattab mau mati di atas tempat tidur setelah ditikam oleh Abu Lu'lu al majus Orang-orang pada datang bertakziah kepada Umar. Salah satunya seorang pemuda. yang memuji Umar. Hakam tafa'adalta kata dia. Salah satunya dia mengatakan kau telah menjadi hakim dan kau adil ketika menghukumi. Selesai itu pergi pemuda. Dilihat oleh Umar bin Khattab Bajunya itu menyeret. Apa kata Umar bin Khattab? Rudda alaiya syab. Atau rudda alaiya gulam. Kembalikan tubuh muda tadi, kembalikan. Panggil dia. Umar tidak manggil dari jauh-jauh mengatakan, eh, tuh haram tuh isbal. Enggak, dipanggil. Setelah datang baru diomongin sama Umar. Antum lihat bagaimana Umar yang tegas, yang keras katanya dengan kebenaran ketika dia berdakwah mengingkari kemungkaran. Umar hanya mengatakan, "Irfa thawba." Kau angkat pakaianmu ini. Kau angkat. Fa innahu rabbi. Karena itu lebih bertakwa kepada Rabbmu. Menunjukkan ketakwaan kepada Allah kau mengangkat pakaianmu. Wa anqa li Setelah berbicara tentang urusan akhirat, Umar berbicara tentang urusan dunia. Itu lebih bersih buat pakaian. Umar tidak mengatakan ma tahdal ka'baini fa finar, Masya Allah. Itu dalil yang kita sampaikan. Tapi tujuannya kan orang ini bagaimana dia meninggalkan itu. Itu dakwah, butuh planning. Ayat-ayat Quran kita sampaikan. Sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita tebarkan agar orang cinta kepada sunnah. Kita berkata dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pakai metode, pakai planning juga dakwahnya, perencanaan yang matang. Siapa yang hafal ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan planning ini. Anda kasih hadiah. Ini kan ma'had tahfidz ya. Fadol jemaah. Ada nggak planning di Al-Quranul Karim? Perintah dari Allah supaya umat Islam itu membuat perencanaan. Nah, fadhal. Nah, ya bisa, itu bisa. Tapi ada yang perintah langsung dari Allah Subhanahu Perintah. Jadi lafadznya itu perintah. Fi'il amr. يوم الجمعة تفضل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى cuma mau berangkat haji gitu kan ya harus bawa bekal tapi planning sekarang nah fadal wa'iddu lahum masya Allah barakallah fikum fadal ya habibi nah fadal untuk wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin Wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Nah. Fadl. Masya Allah, antum dapat dua hadiah Wah, anak nggak tahu mah. Allahu Akbar. Antum bagi-bagi nanti itu ya. Nah, wa'idu lahum masatatum. Persiapkan tuh untuk menghadapi mereka apa saja dari kekuatan. Kalian persiapkan. Para ulama mufassirin menjelaskan Al-Alusi. Dia bercerita bahwa ayat ini turun setelah perang Badar. Umat Islam ketika perang Badar itu nggak persiapan. Mereka berangkat ke medan perang Badar bukan untuk perang. Mereka berangkat untuk mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Sampai di sana yang terjadi perang ternyata. Dan menang. Al-Alusi menjelaskan Allah ingin mengingatkan kepada umat bahwasanya tidak semua kemenangan itu dihasilkan dengan tiba-tiba seperti itu. Harus ada persiapan. Karena takut umat Islam ya udah kita waktu perang Badar aja menang nggak persiapan gitu kan. Berarti perang yang lain nggak usah persiapan gitu. Allah perintahkan untuk bersiap-siap. Dan pada hakikatnya dakwah itu pun perang sebenarnya. Karena ada orang-orang yang juga membuat planning untuk dakwah mereka. Mereka juga berdakwah. Setan itu berdakwah dan kita pun berdakwah. Maka bagaimana supaya dakwah kita ini berhasil? Para jamaah umat Islam itu menurut pernyataan seorang panglima perangnya Israel yang bernama Musa Dayan, Moses Dayan. Antum melihat ini panglima perangnya Israel ketika menghancurkan negeri-negeri Islam di Arab. Musa Dayan ini dia terkenal dengan si mata satu. Ya. Dia pernah ditanya di sebuah wawancara Dia ditanya Pertanyaan ini mengatakan Kenapa engkau wahai Musa Membuat Strategi perangnya itu Menghadapi orang Arab ini Pada tahun 1967 Strateginya itu sama dengan perang 1956 Sama strateginya Ini kan gak benar kau Membuat planning seperti itu Apa kata Musa Dayan Dia mengatakan Wa ayu aibin fi hadha au khata kata dia. Apa salahnya? Aku menggunakan strategi yang sama. Tahun 56, tahun 67 sama, apa salahnya? Katanya Musa bin, "Innal Arab ya sayyidi, innal Arab ya sayyidi la yaqra'un." Kata Musa bin, ya, itu orang-orang Arab, maksudnya orang Islam, nggak baca mereka itu. Wa idza qara'u la yufakkirun kalaupun baca gak mikir. Wala ya'malu Dan mereka tidak mengamalkan juga. Maksud dari perkataan Musa Dayan ini. Orang-orang barat membuat planning-planning. Orang Islam enggak. Yang mereka tetap ajak seperti itu. Sehingga habis Palestina benar-benar dikuasai oleh Israel pada waktu itu dikuasai oleh mereka. Karena mereka punya planning yang jelas. Dan dakwah harokatut tansir Kristenisasi di Indonesia itu tertata rapi. Mereka itu mengatakan kita harus menguasai pemerintahan umpamanya. Kita harus punya orang-orang besar di militer mereka masuk. Mereka bikin planning itu. Mereka ingin dokter-dokter itu kalau bisa 70% Nasoro, Kristen. Kalau bisa suster-suster itu Kristen. Mereka punya planning KB umpamanya. Orang Islam itu harus dipaksa untuk KB. Dan mereka lakukan hal itu. Sampai saat ini. Itu planning mereka ternyata berhasil. Berhasil di negeri kita. Sedangkan dakwah kita ini bil barokah kata. Yang penting jalan. Coba kita harus berpikir mulai sekarang ini. Para ustaz harus memikirkan apakah dakwah kita ini punya peta yang jelas atau enggak. Yayasan-yayasan Islam harus berpikir lagi membuat peta dakwah. Kadang-kala kita ini sibuk dakwah di satu tempat. Wah, oh, masya Allah. Padahal di sebelahnya ini sudah semuanya hampir keluar dari Islam. Nggak tahu kita. Karena kita nggak punya peta dakwah. Di mana kita harus ngirim dan Sekarang kalau mau mendatangkan ustaz, itu butuh biaya yang besar. Padahal banyak daerah-daerah terpencil yang butuh ustaz di sana. Dan subhanallah, ketika saya ke Jakarta, di Jakarta, kita jangan bicara di sini lah, di Jogja, atau di Papua, atau di Kalimantan, atau di Gunung Kidul, di mana? Kita bicara di Jakarta. Ada seorang ngomong, Ustaz, saya tinggal di Jakarta, Ustaz. Daerah mana? Cuma agak masuk, Ustaz. Daerah Subhanallah, saya panggil Ustaz, mana, dari mana-mana, nggak ada yang datang, Ustaz. Entah kenapa kata dia. Padahal di situ orangnya sudah mulai kenal sama sunnah. Maka di sini kita membutuhkan peta dakwah. Jamilur rahma punya banyak santri. Dan kita harus tahu mana yang butuh dan mana yang lebih butuh. Semuanya butuh sama ustaz. Tapi kita harus berpikir mana yang butuh dan mana yang lebih butuh. Kemudian Planning kita juga yang harus jelas. Mau dibawa kemana umat kita? Ini Jamil umpamanya. 20 tahun ke depan mau dijadikan apa? Apa tetap akan seperti ini? Ya jalan saat muridnya tambah, alhamdulillah nggak tambah ya nggak apa-apa dari dulu juga seperti ini. Kita nggak punya plan jelas. Itu realita yang ada yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Wa'iddu lahum min Harus dipersiapkan dakwah itu. Kita lihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada planningnya enggak? Ada Jam berapa beliau keluar? Bertemu dengan Abu Bakar jam berapa? Dari sana terus mau kemana? Oh dari sana terus menuju ke Jabal Thur. Jabal Thur berapa hari? Tiga hari Jabal Thur. Itu direncanakan. Disediakan siapa sih orang-orang yang akan kita pakai nih. Untuk menemani perjalanan hijrah beliau. Dipilih. Kemudian datang di sore hari budaknya Abu Bakar ke atas bukit ya. Dia menghapuskan jejak-jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dengan kambing itu ketika lewat jejaknya akan hilang seperti itu. Subhanallah, tertata rapi sehingga sampai beliau ke Madinah. Padahal Allah Jalla Jalal bisa memindah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah dalam sekejap mata. Bisa. Seperti ketika Isra Mi'raj. Bisa. Tapi ingin memberikan pelajaran kepada umat bahwa dakwah ini harus berjuang dan harus Direncanakan gimana rencana Rasul SAW sampai ke kota Madinah An-Nabawiyah dengan selamat. Kemudian kita lihat lagi permasalahan di planning ini. Kadangkala yayasan-yayasan Islam alhamdulillah sudah banyak. Tapi ternyata yayasan ini sama-sama kerja tapi tidak kerja Sama-sama sama kerja, kerja. Tapi nggak ada sama. Bahkan terjadi saingan yang gak sehat. Subhanallah. Seakan-akan yang mau didakwain ini cuma seribu orang. Yang mau didakwain seribu orang gitu kan. Ya Yayasan ini, ya sudahlah ya. inti kerja anak kerjalah. Orang cuma seribu orang. Padahal yang akan didakwain ini adalah 230 juta. 230 juta. Maka kita harus harus ada kerjasama dan Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bekerja sama dalam hal ini. Kemudian yayasan-yayasan Islam yang saya katakan tidak ada kerjasama, tidak ada sistem, tidak ada jaringan yang kuat. Ustaz, kalau ada jaringan yang kuat nanti tahzub Ustaz. Bukan. Kita ini ingin membangun dakwah di negeri Indonesia yang memiliki 17.000 pulau. Harus dibangun sistemnya yang kuat. Yang banyak terjadi yayasan-yayasan ini rebutan donatur. Iya, saya sering dengar Ustaz. Kita ini bingung Ustaz. Ada donatur mau, nyam, mau nyumbang ke yayasan kita. Yang yayasan sana nggak terima karena dia sudah nyumbang ke yayasannya dia gitu kan. Subhanallah. Dia berpikir yang harus disumbang cuma aku nih, yang lainnya nggak perlu. Nggak ada tuh yang namanya wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia lebih butuh. Seharusnya oh ya, bismillah. Kalau bisa sumbangan di sini, masjid sini, oh alhamdulillah Oh, kita kirim ke sana, masjid sana. Karena masjid sana belum jadi. Kita masjidnya alhamdulillah sudah jadi. Paling nggak sumbangan yang sini ditransfer ke sana. Ada kerjasama yang jelas. Dan itu tetap dari adanya taktid. Kalau saya mau tanya sekarang. Mau tanya sama Ustaz Abdul Khalik. Ustaz, yang hadir di kajian ini Ustaz. Dari kampung kita ini berapa banyak Ustaz? Orang kampung Ustaz. Berapa banyak kira-kira Ustaz? dari orang kampung. Hah? Iya, warga sini. Yang bukan ikhwan ya, bukan. Bukan. Bukan ikhwan. Kira-kira Ustaz. Mana? ya? kira-kira panitianya mana? Ustaz Z lah, Ustaz Z kemarin jadi mudir di sini beliau. Ustaz, dari warga sini berapa yang hadir? Ustaz? Tidak warga yang bukan ikhwan yang ngajisin, yang mereka kan pada pindahan semua gitu kan. Warga yang warga asli gitu ya. Gimana? Nggak banyak. Nggak tahu. Yang dari warga sini bisa angkat tangan? Udah ada Ustaz. Eh, Masya Allah satu di sini. Udah lama ngaji ini kan, Masya Allah. Kalau lihat jenggotnya kan udah lama. Nah, ya mungkin saya lihat ada 10, anggap 20 orang lah. Berapa tahun Jami itu ada di sini berapa tahun gitu. Ada di sini. Ternyata dakwahnya kok nggak sampai di yang masyarakat sekitar gitu ya. Kok belum bisa membuat mereka hadir ke sini? Mungkin, wallahu alam itu membuat kita harus berpikir lagi, apa sebabnya? Kok masyarakat belum nyampe ke Masjid Jamil? Yang datang malah dari yang jauh-jauh di Jakarta anak ceramah, Masya Allah. Bukan anak, semua yang ceramah. Ternyata yang pindah itu pindah ustadz sama pindah jamaah. Ceramah di masjid ini, ya jamaahnya tetap itu. Ustadznya pindah ke masjid sono, loh, anaknya jamaahnya tetap aja gini kan. Kenapa kita harus pindah-pindah gitu? Ini ini karena kita nggak pernah mengevaluasi dakwah kita. Kita nggak ada evaluasi. Perlu Ustaz Ustaz ngumpulkan. Kenapa sih? Kok sudah 10 tahun, 20 tahun masyarakat kita ini kok belum? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun di kota Madinah itu selesai urusan. Padahal yang dihadapi Rasul SAW jauh lebih berat daripada yang kita hadapi. Jauh lebih berat. Yang dihadapi itu orang-orang musyrik. Yang jelas-jelas musyrik. Sendirian di kota Mekah, pelan-pelan, nggak mampu ke sana ke Madinah, hijrah. Ya udah, kampungnya nggak mau nerima hijrah kemudian terus. Maka kita perlu mengevaluasi diri kita. Kenapa dakwah kita ini kok nggak jalan? Umpamanya SMP, SMP dan SMA, SMA. Sudahkah dakwah salaf ini masuk ke sana? Insya Allah mungkin di Jogja sudah mulai masuk. Tapi di tempat-tempat lain. Di planning, lihat di Jogja ini ada berapa SMP. Di sana itu ada rohis. Ada SMA, ada rohis, kampus, ada banyak kampus. Coba, bagaimana kita menawarkan ke sana? Contohnya mungkin karena mereka orang awam, ustadznya nggak boleh yang jenggotan ke sana. Itu termasuk planning dakwah. Dicari ikhwan-ikhwan yang memang nggak berjenggot gitu kan. Iya, ini modal. Ah, antum nih, antum dakwah ke sana. Soalnya kalau yang berdakwah itu Ustaz Abdul Khalik, wah ini kelihatan Insya Allah ini kayaknya aliran mana ya gitu kan. Udah dilihat dari awalnya oleh mereka. Maka perlu di planning nih, siapa yang harus dikirim ke sana? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika mau mengadakan kesepakatan dengan orang-orang kafir Quraisy. Yang dikirim bukan Abu Bakar Siddiq. Yang dikirim bukan Omar bin Khattab. Tapi dipilih siapa yang cocok untuk urusan ini. Utsman bin Affan yang dipilih. Dan kita berdakwah harus mikir siapa yang layak dikirim ke sana. Dan ini planning lah. Atau ya ustadz-ustadz lah yang mengatur hal itu. Siapa yang ini ikhwan-ikhwan ini nggak jenggotan ini pantas bismillah nanti berangkat ke sana. Ketika di tempat itu umpamanya orang-orangnya nggak biasa pakai celana. Jangan pakai celana pakai Ini maksudnya bukan di di mana? Di Irian Jaya sana pakai koteka gitu ustaznya, bukan. Jadi maksudnya ada tempat-tempat jamaah yang di sana pakai sarung biasanya. Gitu kan. Anak ingat ketika kita dakwah di kampung di Jember itu ada teman yang undang kita Ustaz, Ustaz ke gunung Ustaz. Sampai sana ada beberapa mahasiswa ikut pakai celana. Allah Ustaz, bahaya pakai celana ini. Orang-orang langsung ngomong nih orang Muhammadiyah nih Ustaz kata dia. Pakai sarung, kasih sarung. Kasih sarung. Karena masyarakat melihat. Melihat dari awal melihat aja sudah oh ini gayanya sudah orang Muhammadiyah kan gitu kan orang-orang kampung biasanya seperti itu maka perlu metode ini dijelaskan imamnya ngomong, sholat pakai celana umpamanya nggak pas karena masyarakat kampung sana nggak nerima. Antum di kampung yang berbeda mungkin pakai itu nggak ada masalah. Pakai topi hitam sekarang, masya Allah, sudah banyak kan pakai kopi apa? Kopi hitam itu. Anak pernah sekali pakai kopi hitam ke Jogja. Misi pakai kopi hitam. Ustaz, antum kayak dukun pakai itu Ustaz kata dia. Akhirnya anak buka tuh. Ya, ada yang nggak pas gitu loh. Nggak pas pakai itu. Akhirnya anak buka. Diganti sama dikasih Ustaz pakai topi ini Ustaz. Aduh kata dia. Karena memang uh, masyarakatnya beda-beda. Di sini yang namanya planning untuk dakwah itu uh, sistem dakwah kita, jaringan dakwah kita itu harus tertata rapi. Kalau tidak, maka kadang kala hasilnya sedikit. Seperti ini. Di masjid kita berapa banyak? Nanti umpamanya anak kajian di masjid mana? Masjid mana tuh? mana lah seperti besok di mana jamaknya kan tetap itu kan ini yang kemarin di sini kan kan, kan yang kita inginkan bagaimana masyarakat itu sampai dakwah kita kepada mereka karena ingat Allah memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan agama ud'u ila sabili rabbi. disuruh kita berdakwah kepada semua dan Rasul diutus rahmatan lil alami untuk alam semesta ini Orang-orang itu kenapa menolak dakwah salaf kadangkala? Karena nggak tahu. Tak kenal maka tak sayang. Itu wajar. Kemudian salah satu masalah berkaitan dengan dakwah ini munculnya dai-dai bukan dai sih Mungkin kita sebut dai. Dai-dai istilahnya Ustaz Yazid mungkin. Beliau mengatakan dai-dai karbitan. Dai-dai karbitan. Ngerti maksudnya karbitan? Tahulah pisang belum matang gitu ya. Belum matang, masih muda, dibungkus, bismillah. Yo. Pada hakikatnya umat ini butuh sama doa butuh sama dai yang banyak sekali kebutuhan dia. Dai-dai yang baru kita manfaatkan untuk berdakwah kepada tauhid, untuk berdakwah kepada sunnah sesuai dengan kapasitas dia. Nggak ada masalah. Ketika berbicara masalah yang besar, maka seorang dai harus mengatakan ah, urusan ini kepada ulama. Anak kayaknya nggak bisa jawab. Karena ada urusan-urusan yang memang urusannya ulama. Kapasitasnya saya, ustaz, kajet. Karena kalau nggak bisa jawab masalah itu. Harus diangkat ke ulama. Karena kalau tidak, ruwet urusannya nanti. Akan membuat masalah buat umat. Muncullah dai-dai yang karbitan ini berbicara di masalah-masalah yang besar. Yang akhirnya kadang kadangkala dia tidak melihat akibat-akibat. Kebelakangan apa yang bakal terjadi dengan statement-statement pernyataan-pernyataan dia. Makanya kadang-kala anak mengeluarkan pernyataan-pernyataan takut jadi masalah nanti. Tapi kita mengatakan tentang problematika yang ada di umat kita. Munculnya dai-dai yang kurang mumpuni. Kurang mumpuni dari sisi apa? Ilmu Alhamdulillah. Insya Allah ilmunya cukup. Tapi kadang-kala tadi metode dakwahnya kurang pas. Rasul SAW tidak mengutus semua sahabatnya ke negeri-negeri Islam. Dipilih sama Rasul SAW. Mengutus Mu'ad bin Jabal. Ketika diutus nggak langsung dikirim. Dikasih tahu sama Rasul SAW. Innaka ta'ti qawman ahla kitab. Nih yang kau datang ini ahlu kitab. Maka metode dakwahnya seperti ini. Caranya itu dikasih tahu sama Rasul SAW. Dai pun seperti itu. Dai-dai kita Alhamdulillah Jamilur Rahman. Saya dengar mengirim ke Merapi kemana? Ya Ke Gunung Kidul, mau kemana-mana. Ah, itu Alhamdulillah. Kita sudah punya planning untuk mengirim. Tinggal kita persiapkan yang kau hadapi ini seperti ini. Bagaimana cara menghadapinya? Ya kadang kala berbeda dengan menghadapi orang-orang yang sudah ngaji. Beda caranya. Cara ngomongnya beda. Orang yang sudah ngaji nanti katakan, eh itu haram. Insya Allah ditinggalkan. Tapi orang yang belum ngaji. Maka gimana caranya menyampaikan agama Allah ini? Kemudian jamaah akhlak. Kita punya masalah di akhlak para dai. Sehingga sebagian orang itu menolak dakwah ini bukan karena dia tidak suka dengan kebenaran itu, karena tidak suka dengan yang menyampaikan kebenaran itu. akhlaknya nggak benar. Dia punya utang sama anak dua tahun nggak bayar-bayar. Oh, Iya. Insya Allah kalau ustaz nggak ada lah. Kadang kala ikhwan-ikhwan udah baru ngaji gitu kan. Mulai dakwah dia dengan begitu getolnya Fulan nggak makin itu jangan dengerin Fulan lah. Dia punya urusan sama anak belum selesai sampai sekarang. Itu masalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdakwah di kota Mekah sampai umur berapa? 40 apa 39? 40 Hijriah, ingat. Bukan 40 umur antum. Kita kalau mau anak 40 saat umurnya 40 apa? Masehi. Rasul SAW 40 Hijriah yang kira-kira 39. Dan antum perlu ketahui semua bilangan tahun di Al-Qur'anul Karim itu adalah pakai syamsiah, pakai komariah menyusui haula ini kehamilan dua tahun dua tahun apa hijriah arba'ina sana hijriah Komaria maksudnya seperti itu kok sampai ke sana Rasul SAW berdakwah di kota Mekah itu setelah dikenal oleh kaumnya sebagai Al-Amin. Nabi-nabi sebelumnya, laqad kunta fina marjuan qabla kepada Nabi Soleh dia itu orang baik, menampakkan akhlaknya sebelum menyomong, sebelum menyampaikan dakwah ini. Tunjukkan antum jadi orang baik. Ketika masyarakat tahu fulan, masya Allah jangan ditanya. Masya Allah, kalau ketemu orang salah, ada orang susah dia bantuin, gitu kan. Ada orang nggak mampu dia tolong, masya Allah akhlak. Ketika dia menyampaikan kebenaran, insya Allah akan lebih mudah yang sudah baik yang sudah baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih ditolak sama kaumnya. Apalagi seorang dai yang belum baik di diri. Maka ini problematika. Seorang dai, seorang yang sudah ngaji, pulang dari sini harus lebih baik. Tunjukkan kepada mereka bosnya, antum lebih baik. Seorang suami kadang kadangkala bermasalah dengan mertuanya. Dilihat ini sudah ngaji, Suamimu kok tambah tidak benar sama mertua, gitu kan? aja Itu problem yang merusak dakwah salaf ini. Sehingga dia melihat, oh kayaknya nggak benar. Dia ngaji ini nggak benar. Kenapa? Soalnya dia tidak berbakti sekarang. Sama orang tuanya juga seperti itu. Antum, bis ngaji, babat sana, babat sini. Antum sana, antum sini. Akhirnya orang tua mengatakan, nggak benar kawan, anak. Dakwahmu nggak benar. Kalau gitu kau keluar, jangan kumpul tuh sama yang jenggot jenggot terus lagi. Itu realita yang ada. Kemudian adanya kelompok-kelompok atau di dalam tubuh dakwah salaf ini adanya saya tidak katakan ustaz-ustaz mungkin ada sebagian ustaz yang dakwahnya itu sudah tahazum sudah mengajak kepada diri Allah mengatakan ud'u ilallah dia mendakwah, dia berdakwah menyuruh orang agar seperti dia. Ente ikut an, Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tujuannya itu dakwah lillahi taala, fadl ente mau ngaji sama Ustaz fulan selama yang dia sampaikan itu sunnah dan ustaznya juga fadl, nggak ada urusan. Tapi ada yang seperti itu merusak dakwah. Kemudian masalah yang berat juga salah menerapkan kaidah-kaidah agama. Khususnya mungkin saya ingin katakan dalam masalah bid'ah. Mentabdik orang. Ini menjadi satu problematika di dalam tubuh dakwah salaf sendiri. Bukan dakwah se-Indonesia. Dakwah se-Jogja aja. Itu kadangkala sudah ribut antara dakwah salaf. Gara-gara kaidah ini nggak benar. Seakan-akan kulubit atin dolala itu satu. Satu tingkatan. Ya Ustaz, yang besar yang kecil dolar. Betul. Yang besar yang kecil dolar. Tapi para umat menjelaskan tingkatannya beda-beda tuh bid'ah. Dan cara al-imam, saya tidak akan membahas masalahnya. Antum bisa kaji lagi nanti di kitab Al-Iqtisam. Al-Iqtisam al-imam Syatibi di sana menjelaskan bahwasanya Ismul mubtadi'in laisa ala rutbatin wahidah. Tuh dosanya orang-orang Alul bid'ah itu tidak satu tingkat. Sebagaimana kemaksiatan itu tidak satu tingkat. Ada yang sohiro, ya. ada yang kabiro. Tingkatannya beda-beda. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam asy perbedaan orang-orang yang melakukan bid'ah itu. Ada yang dia sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang dia mendakwahkan kepada bid'ahnya, ada yang Nggak pernah dia mendakwahkan kepada bid'ah. Orang dia juga nggak ngerti kalau itu bid'ah. Dia itu nggak tahu kalau itu bid'ah. Dia mengamalkannya dan dia tidak mendakwahkan. Kemudian ada bid'ah hakikiyah. Ada bid'ah idhafiyah. Jadi bedalah bid'ahnya Jahamiyah atau bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Khawarij dengan bid'ahnya orang yang Zikir bersama setelah sholat. Apa sama? Nggak sama. Dan cara menyikapinya beda-beda. Ini disebut oleh Imam Syafi'i secara lengkap di dalam kitab. Ada bid'ah yang mukafirah, Ada yang bid'ah tidak sampai ke tingkatan kufur. Ada yang bid'ah dilihat dari sisi dia itu jelas-jelas bid'ah atau masih bisa jadi sunnah. Beda lagi para ulama melihatnya. Karena menurut antum bid'ah, menurut pula enggak. Menurut anak sunnah. Seperti contoh lah. Masalah sholat tasbih. Bid'ah apa sunnah? Ada yang mengatakan, ah itu bid'ah hadisnya. Baif tuh. Ada yang mengatakan, sunnah tuh. Syekh Albani mensuahikan tuh hadisnya. Ini kan beja menghadapinya. Ini orang, kemudian orang sudah tahu. Sholat tasbih ini memang ada khilaf gitu kan. Kemudian dia melaksanakan sholat tasbih berjamaah setiap hari mamanya. Ini beda lagi bagaimana menyikapinya. Dan disinilah tugas para ulama. Kemudian ada juga bid'ah yang orang itu terus-terusan melakukannya, nggak berhenti-berhenti. Ada yang kadang-kadang aja dia melakukannya. Bagaimana menyikapi orang ini? Imam Syafi'i mengatakan, فنقول إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها maka menyikapi mereka orang-orang yang melakukan bid'ah dengan kita yang marah kepada mereka atau kita memberikan sanksi kepada mereka, mengusir mereka, menjauhkan mereka, mengingkari mereka, itu sesuai dengan bid'ah itu sendiri. Gimana posisi bid'ah itu sendiri? min kauniha azimatul mafsadah fid din. Ada yang bahayanya besar merusak agama. Ada yang tidak sampai seperti itu. Tidak terlalu besar bahaya, tetap yang namanya bid'ah berbahaya. Tapi ada yang bahayanya besar, ada yang bahayanya kecil. Ini seorang daerah harus tahu, oh ini tunggu dulu. Anak dakwahnya harus sama yang besar dulu Ada orang nggak tahu tauhid. Orang berbuat syirik. Orang berbuat bid'ah. Apa kita akan mengingkari bid'ahnya jemaah? Tidak. Ingkari syiriknya dulu nih. Syiriknya dulu. Oh ini, biarlah dia melakukan bid'ah itu tunggu dulu. Syiriknya dulu. Setelah dia tauhid, buat apa dia sholatnya sunnah kalau ternyata masih berbuat syirik? Nggak ada gunanya. Oh Alhamdulillah dia sholatnya sudah sunnah walaupun masih berbuat syirik Ustaz. Masya Allah. Ini kebalikan tuh. Yang harus dikatakan Alhamdulillah Ustaz, dia sudah tauhid walaupun masih ada bid'ah-bid'ahnya. Ah, ini alhamdulillah. Berarti kita akan melangkah ke yang selanjutnya. Maka perlu diperhatikan. Kemudian wa qaulu sahibiha mustahiran biha aula. Yang melakukan bid'ah ini terkenal atau tidak? Dilihat. Karena menyikapinya beda. Wada'iyan ilahiya aula. Dia itu mendakwahkan bid'ahnya atau tidak? Mustadhiran bil adba aula. Dia itu banyak pengikutnya atau tidak? Wa kharijan 'anil nas aula. Dia itu bid'ahnya bermakna huruj kepada jamaatul muslimin atau tidak. Sampai seperti bid'ah bid'ahnya khawarij umpamanya. Wa kaunu amiliha biha ala jihatil jahal aula. Itu harus ketahui juga. Orangnya itu melakukan karena kebodohan atau karena dia ngerti itu bid'ah atau karena syubhat yang dia pikir ini sunnah buat dia. Maka di dalam kitab oleh Tisom ini beliau menjelaskan semuanya. Kemudian beliau mengatakan wa kullu hadhihi al-aqsam lahu hukmun ijtihadiyun yakhussu. Semua macam ini hukumnya sendiri-sendiri. Idza idlam ya'ti syara' fil bid'ah, tidak ada hukum agama itu dalam urusan bid'ah yang seperti hukum mencuri dipotong tangannya, seperti hukum berzina dirajam, itu nggak ada. Maka itu kembali kepada istihad para ulama nanti Syekh Saleh Fauzan ditanya, Syekh, ini ikhwan-ikhwan pada khilaf tentang ta'rifu al-mubtadi'ah. Tentang definisi mubtadi'ah. Katanya Syekh, ya Allah, kalian ini ngajilah yang benar. Itu urusan masalah mubtadi'ah yang harus ditahdir, harus ditafsir. Itu urusannya ulama. Maka kita pun ya seperti itu. Untuk masalah-masalah yang rancu kita serahkan ke ulama. Kita dengar pendapat ulama dalam masalah itu, insya Allah kita akan selamat. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan bagaimana ada belasan cara menghadapi orang bid'ah. Ada yang hajar, ya. yang pertama memberi nasihat, atau dihajar, tidak dikawinkan anak kita, atau dibunuh dia, atau dipenjara, atau dipukul. Itu melihat kondisinya, dari satu tempat ke tempat yang berbeda-beda. Dan ini kembali kepada para ulama. Baik, sebelum anak tutup jamaah karena waktunya sudah jam 6 lewat. Di antara masalah yang besar yang menimpa dakwah salaf ini adanya penyakit sosial di antara para dai sendiri. Adanya penyakit sosial di antara para dai sendiri, di antara mereka yang membawa bendera-bendera dakwah. Kadangkala perselisihan yang terjadi itu bukan karena mereka tidak paham fikhul khilaf. Bukan karena mereka tidak paham caranya berselisih itu gimana, bukan. Kadangkala masalahnya masalah hati. Anda ingat dengan perkataan Syekh Sulaiman As-Suhaimi hafizahullah taala dia cerita waktu anak di rumah beliau dia cerita Syafiq anak ini sudah keliling ke negeri-negeri Islam di Afrika yang terutama kebanyakan dakwah salah pecah itu 70% kalau boleh anak presentasikan kata dia itu fi a'radin dunyawiyah urusannya dunia Bukan yang urusannya masalah, wah oh, dia melakukan bid'ah, dia melakukan kesalahan. Urusannya kebanyakan urusan dunia. Tapi kesalahan yang kecil tadi, gara-gara urusan dunia, jadi besar sekali. Maka ini nasihat buat saya dan buat antum semua yang membawa bendera dakwah. Bahwa dakwah kita ini lillahi ta'ala. Jangan cari makan lewat dakwah. Jangan cari hidup lewat dakwah. Sebagian orang Masya Allah membuat lembaga-lembaga. Kemudian dia cari hidup dari sana. tiga. Ribu Dengan lembaganya. Pecah gara-gara lembaganya. Gara-gara urusan dunia. Kalau kita melihat kepada urusan dunia. Ini mimbar. Cukup buat satu orang. Ini mimbar cukup buat satu orang. Kalau ada yang naik, ustadz lain nggak bisa naik. Kalau urusannya dunia. Tapi kalau urusannya akhirat ada ustadz naik, alhamdulillah sudah ada ustadznya. Alhamdulillah. Tenang, udah banyak nih ustadz-ustadz yang datang yang bantuin kita. Karena urusannya adalah akhirat. Tapi kalau urusannya dunia, sempit nih dunia. Di kampung ini datang ustadz baru. Ini realita. Tapi insya Allah gak banyak lah. Datang ustadz baru yang biasanya saya umpamanya ceramah sebulan lima kali. Amplopnya ya sekali 200 anggap satu juta nggak dapat kita kan. Datang ustadz baru, waduh, misi tiga kali ya amplopnya 600 jadinya itu kan. Itu kalau yang dilihat dunia nih. Itu problematika, ribut akhirnya nih. Ada gesekan-gesekan, salah sedikit ustadznya, oh tuh jangan lagi hadir tuh. Kekajiannya Ustadz pula, dia pernah mengeluarkan pernyataan seperti ini. Subhanallah. Padahal di hati sudah ada bibit yang menyebabkan dia itu berkata kalau saudaranya yang salah ini, saudaranya salah. Ini ya tetap dia datang, ya dia ngomong gitu Ada kesalahan-kesalahannya itu, masalah bit bit yang bisa ditoleransi, nggak sama semuanya. Nggak sama sama. Tapi masalah a'rad duniawiyah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun muhlikat wa salatun munjiat. Ada tiga yang menghancurkan dan tiga yang menyelamatkan. فقال ثلاث مهلكات atau ثلاث مهلكات syukhun مطاع Yang pertama adalah kekikiran yang ditaati. Wahawan muttaba' dan hawa nafsu yang diikuti. Kemudian wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Seorang takjub dengan dirinya sendiri. Seakan-akan kita bicara masalah dakwah ya. Kita tidak bicara masalah umum manusia, bicara dakwah. Ada orang-orang yang merasa dia nih yang paling hebat. Saya nih imam dalam urusan ini, yang lain bukan. Kalau mau tanya masalah itu jangan tanya sama pula nggak ngerti dia itu. Nggak pernah sekolah sama syekh. Kalau mau tanya-tanya sama anak. Karena kalau ada pertanyaan-pertanyaan memang yang ada orang khusus yang menjawabnya. Tapi tiga hal ini yang kata Rasul SAW yang menghancurkan. Yang pertama, syuhun itu. Pelit kita kikir. Kikir sekali dengan mulut kita. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Apa kabar deh? Nah, hawa, hawa nafsu sudah. Saya ini nggak mengikuti hawa nafsu, saya mengikuti kebenaran. Masya Allah. Ya siapa yang akan ngomong? Siapa yang akan ngomong? Saya mengikuti hawa nafsu kita. Ada ustadz yang ngomong seperti itu. Insya Allah nggak ada. Dia akan mengatakan mengikuti kebenaran semuanya mengatakan hal itu. Maka perlu diingat lagi, ustaz-ustaz perlu mengoreksi diri mereka. Kemudian yang munjian. menyelamatkan orang itu khasyatullah fi sirri wal alaniya. Khasyatullah fi sirri wal alaniya. Takut kepada Allah ketika sendirian, ketika di depan orang. Takut sama Allah. Kalau orang awam harus seperti itu, harus talibul alim harus ustadz harus lebih dari itu. Dia harus jadi contoh. Dia takut sama Allah. Dakwah itu bukan untuk cari duit. Bukan untuk mengumpulkan dana, bukan untuk keluarga, bukan untuk anak cucu, tidak. Kita contohlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat selesai, dakwah lanjutkan sama Abu Bakar Siddiq. Orang-orang Syiah mengatakan oh seharusnya kan cucunya lah, anak cucunya. Seperti itu. Tidak dalam Islam itu. Ya sudah, siapa yang layak berdakwah? Fadl. Dilanjutkan demi kebenaran itu. Kemudian itu khasyatullah fisir wal qasfil faqr wal ghina. Ya. Ketika dalam kondisi kau kaya, kau miskin, sederhanalah. Jangan foya-foya wal adl fil ghadab wal ridha. Dan yang ketiga, yang menyelamatkan orang itu ketika dia senang atau ketika dia marah dia itu adil ketika dia marah dia adil ketika dia senang sama orang dia juga tidak hulu berlebih-lebihan kepada orang itu ma'asyil muslimin maka kita butuh atau memerlukan untuk mengoreksi diri kita kita memerlukan satu lembaga yang memikirkan dakwah salafi. Yang bukan hanya ngajar. Punya murid putih, kita butuh lah. Pesantren-pesantren Alhamdulillah sudah banyak. Yayasan-yayasan Islam, Islamic Center Alhamdulillah banyak. Tapi kita memerlukan satu lembaga yang memikirkan dakwah. Mikir, kerjanya itu cuma mikir. Di Indonesia ini ada satu lembaga yang didirikan oleh orang-orang Katolik dan Protestan bersatu mereka namanya CSIS. Antum tahu dengan lembaga itu. Lembaga ini memikirkan katanya sih memikirkan kemajuan Indonesia. Dialah yang memberikan suntikan-suntikan kepada pemerintah bagaimana seharusnya bertindak. Dan dialah yang pada waktu masa Pak Harto ini lembaga ini punya power kuat. Dia yang menentukan siapa menteri, siapa jenderal gitu lah. Kan. Dia yang menentukan untuk kebijakan-kebijakan mereka. Dan antum lihat bagaimana rusaknya perguruan tinggi Islam negara. Perguruan tinggi Islam negara. Pertama mereka ada ruang untuk rusak, tapi CSIS. Dialah yang ketika itu mengajukan menteri agama Abdul Mu'ti atau Mu'ti Ali. Abdul Mu'ti. Siapa? Mu'ti Ali Kemudian Muti Ali mengangkat Harun Nasution untuk menjadi rektor Syarif Hidayatullah. Itu mereka planning jamaah. Di planning itu ada nggak asal jalan. Bagaimana mereka menjadikan Murdani, LB Murdani untuk naik ke atas. Itu ada yang namanya seperti sekarang ini. Pencitraan, dibikin pencitraan sama mereka. Untuk apa? Untuk satu tujuan. Dakwah pun butuh pencitraan. Butuh dipikirkan. Lembaga ini mikirkan dakwah Karena semua lembaga kebanyakan mikirkan yayasannya sendiri-sendiri. Ketika dia cari dana buat anak. Biarlah mereka ya suruh cari dana sendiri mereka. Ada apa anak bantuin dia? Maka sekarang perlu kita memikirkan dakwah ini. Di mana oh lembaga situ masih butuh apa? Butuh ustaz. Kadang kala ada satu ustaz lulusan Jamilur Rahman. Dia sudah diperlukan sama beberapa ma'at. Tapi disinilah lembaga ini mengatakan merekomendasi ini tempat situ butuh banget. Ini pesantren sana butuh alhamdulillah di pesantren sudah banyak ustadznya. Tempat itu kalau nggak ada dai habis tuh dimakan sama Kristen. Maka di sini orang berpikir ah, ya ya Allah Bismillah kirim. Ada lembaga enggak lah kita kan yang membiayain anak itu kita yang ngasih apa? Yang memberi kafalah selama dia belajar ya harus pulang ke, ke kampungnya dia umpamanya atau pulang ke pesantrennya. Iya itu mungkin Eh, perjanjian yang telah terjadi. Tapi tatkala kita berpikir dakwah itu bukan cuma di pesantren itu. Dakwah lebih besar dari itu. Kemudian kita juga memerlukan peta dakwah. Dibikin peta dakwah itu. Di Jogja ada yang bikin. Di mana kantong-kantong dakwah salaf itu sudah ada. Karena kebanyakan ustadz-ustadz salaf itu ngantongnya di kota. Di kota. Dan kita sudah berbicara sama ustadz-ustadz di Jember di mana-mana tentang masalah ini. Masa harus dipecahkan? Ustadz yang ngantong di kota, alhamdulillah, duitnya banyak. Nah, kita ini problematika yang jelas kita hadapi. Yang di desa, subhanallah. Susah cari makan. Saya ke Lombok ngobrol sama pesan, sama mudir pesantren. Dia cerita, kita punya mahasiswa ini, siswa-siswa yang sekolah di Libya itu nggak mau balik ke kampung. Anak tanya, digaji berapa di sini Ustaz? 400 Ustaz. 400 ribu gajinya sebulan. Tapi insya Allah berkah. Ustaz. Masya Allah. Di Jakarta sekali khutbah Jumat 500. Di kampung 400. Sebulan. Ini kan masalah. Di mana sekarang lembaga ini memikirkan ustadz-ustadz yang di dalam pesantren. Yang mereka itulah yang menciptakan kader-kader Islam. Kalau pengajian-pengajian umum ini biasanya tidak menciptakan kader, enggak. Yang menciptakan kader itulah pesantren-pesantren itu, lembaga-lembaga itu. Maka kita harus memikirkan tuh ustad-ustad yang di sono itu gimana hidupnya. Saya dulu di pesantren, ustadznya kerja di luar. Masyarakat pada marah. Ini ustadznya kok masih nyambi keluar kerja gitu kan? kata dia ya Allah waktu itu gaji ustadznya 200 ribu gitu kan ya mau nggak mau ustadznya keluar ini problematika lembaga ini yang kita harapkan nanti memiliki satu badan usaha karena masalah kita masalah ekonomi jelas ekonomi kita nggak kuat lembaga ini memiliki badan usaha yang besar sekali yang outputnya buat umat yang dia memikirkan mau ngirim dai Subhanallah. Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala dia cerita Beliau pernah mau diundang di Solo atau di Jogja Sama satu pemuda Sering telepon dia Ustaz Firanda gak enak kata dia Oke lah anak yakin hanya Ustaz Firanda ngomong e, Tolong disiapin tiket pesawatnya pulang pergi Dari Jakarta ke sini Apa kata dia Ustaz kalau gitu Nanti aja Ustaz ya. Ada tempat-tempat yang nggak ada duit di sana. Nggak bisa mau beli tiket buat ustadznya itu nggak bisa dia. Terus apa mau ditinggalin itu ya udah nggak perlu ustadz gitu. Itu yang perlu sama ustadz. Yang punya duit sudah datangin ustadz bolak-balik ustadznya ganti-ganti terus sudah. Karena ada uang untuk mendatangkan ustadz. Tapi daerah-daerah terpencil seperti itu. Yang dia kepingin ustadz salaf ini datang. Tapi mereka nggak punya duit. Di sebuah kepulauan di Karimun dia katakan Salah seorang, bukan ustadz ya, Nggak ada ustadznya dia. Di kampung kita nggak ada ustadz. Kita kalau mau datangkan ustadz itu harus urunan ustadz. Urunan. Sudah cukup. Bisa buat beli tiket pulang pergi ustadz. Buat beli amplopnya, nyangonin ustadznya juga. Baru kita manggil ustadz. Kalau enggak, nggak ada ustadz. Ini problematika dakwah. Kita kadang-kadang merasa alhamdulillah dakwah kita ini sudah jalan gitu. Oke, jalan di mana? Di sini jalan mau Banyak di tempat lain yang Perlu itu dipikirkan. Dan yang memikirkan, ya kadang kala kalau sendirian capek mikirkan mereka. Harus lembaga. Yang dia punya badan usaha yang besar sekali. Badan usaha itu bukan punya Jamilur Rahman. Bukan punya Bin Bas. Bukan punya Imam Syafi'i Jember. Bukan punya pesantren. Tapi punya dakwah salaf se-Indonesia. Mana yang butuh, itu yang dikirim. Bukan karena punya kenalan. Eh, anak punya kenalan nih. Sana. Eh bantulah kita. Bukan. Dan itu berdasarkan riset, planning, semuanya harus dipikirkan. Sehingga dakwah kita ke depan akan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin pembicaraan anak tidak beraturan karena problematikanya memang numpuk-numpuk. Dan ke depan insyaallah Ustaz Abdul Khalid, Ustaz Zaid di sini bisa mewujudkan atau bisa menyelesaikan problematika yang kita hadapi apabila yang disampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri anda sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Fadal Ustaz. Fadal kalau mungkin ada. Demikian. Kalau saya Naam, Masya Allah. Apakah tingginya bea masuk untuk pendidikan di sekolah-sekolah sunnah termasuk problem dakwah salaf juga? Sehingga orang-orang yang kurang mampu tidak memiliki kesanggupan. Contoh di sekolah sunnah untuk biaya masuk santri baru untuk SMA SMP 10 juta, subhanallah. SD 700 juta eh 700 juta 7 juta ada yang berkata saat pendidikan itu seperti orang jual martabak martabak itu set ada yang harganya 10 ribu ada yang 15 ribu ada yang 20 ribu ada yang 25 ribu kalau orang kepingin yang 25 ribu, bayar 10 ribu, ya nggak dapet lah. Itu spesial. Yang biasa 10 ribu. Ya, ini yang berpikir bahwasanya pendidikan itu untuk cari fulus kadang kala ya. Kemudian juga biaya pendidikannya mahal. Ini termasuk problematika yang harus dipecahkan. Dipecahkannya bukan nurunkan harganya bukan. Mungkin dia itu harganya mahal. Tapi sekarang harus memikirkan orang yang nggak mampu bagaimana sekolah. Fadol yang mau pakai harga mahal silahkan. Karena ada yang orang mahal aja ngantri Ustaz penuh gitu kan. Itu fenomena yang ada. Kita ini mahal Ustaz, jangan murah. Mahal aja sudah uh berbulan-bulan sebelumnya sudah pendaftaran sudah ditutup umpamanya. Problematikanya bukan biayanya. Kita bagaimana sekarang menyediakan pendidikan yang murah berkualitas buat orang yang tidak mampu. Maka tadi lembaga itu penting yang memikirkan hal itu. Kalau tidak, anak-anak orang miskin yang banyak di antara mereka itu pinter-pinter. Pinter-pinter. Daripada yang kaya-kaya kadang kala. Dan banyak kan pesantren-pesantren ini juga biasanya kalau yang duitnya banyak gitu. Kadang kala anaknya mulai bandel nih, ah, eh, nanti masuk pesantren nanti. Karena bandel dimasukin pesantren, punya duit, masukin. Dua tiga bulan keluar kadang kala seperti itu. Sedangkan ada anak-anak orang yang dia masya Allah. Maka kayaknya ini problematika yang perlu dipecahkan. Ada ustadz insya Allah. Ntar yang nambahin lah, yang umpamanya nggak punya biaya datang ke Ustaz Abdul Khalik lah, insya Allah. Ya Ustaz, insya Allah lah. Allah Akbar. Ustadz yang nggak bisa nyekolahin anaknya di pesantren yang dia ngajar kadang-kadang. <laughs> Karena biayanya besar. Sedangkan gajinya kalau dikumpulin setahun buat Allahu Akbar. Nah, oh ini ada yang bertanya tentang hadis ini kayaknya Ustaz Abdul yang jawab. Beli antum yang jawab. Fadhal. Masya Allah, ini ada pertanyaan tulisnya wajib jidan dijawab. Wajib itu jamaah adalah yang ada dalilnya. Sholat, Subuh antum bilang wajib, nah ada dalilnya. Sholat duha antum bilang wajib, nggak boleh gitu kan. Sunnah sholat duha itu nggak wajib gitu kan. Ini Ustaz sampaikan kepada kami riwayat-riwayat sahih bagaimana setiap bijaksana, sikap bijaksana ulama salaf mensikapi perbedaan sesama mereka dalam masalah akidah maupun fikih tetapi mereka dalam muamalah tetap rukun dan harmonis. Kalau masalah fikih ulama-ulama itu masya Allah. Contohnya ya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad yang mereka banyak perbedaan, tapi mereka tidak ada masalah dalam masalah akidah. Saya kasih contoh Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Qayyim meriwayatkan. Ana lupa di kitab apa. Ibnu Qayyim cerita dia mengatakan wadid wadidna anna li ashabina mithluhu li a'da'i. Kata Ibnu Qayyim, aku ini kepingin bisa menggauli kita ini, murid-muridnya Ibn Taimiyah mengatakan, aku ini ingin bisa bergaul dengan teman-temanku seperti Ibnu Taimiyah menyikapi musuh-musuhnya. Lapat halaka aladdu a'daihi. Kata Ibn Qayyim pernah musuh beliau, bebusuh, bebuyutan beliau itu meninggal. Musuh bebuyutan beliau itu meninggal. Fabasyartuhu. Maka aku beri kabar gembira dia dengan kematian musuhnya. Marah fanaharun. Wastarja. Dia marah. Ibnu Taimiyah marah sama Ibnu Qayyim gara-gara dia memberi kabar gembira dengan kematian musuh. Ibnu Taimiyah malah mengatakan Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqama min majlisi. Langsung dia bangun dari tempat duduk. Bangun, berangkat ke rumahnya musuhnya. Dia berkata kepada keluarganya, "Ana lakum bimanzilati." Kata Ibnu Taimiyah, Aku sebagai ganti bapak kalian. Butuh apa kalian? Ke aku. Subhanallah. Kan kita lihat ada orang-orang yang mukholafah. Yang mungkin. Yang mungkin mukhalafahnya itu. Kesalahannya dia itu bisa jadi sudah kufur. Kalau nggak salah Anda pernah membaca. Ibnu Taimiyah mengatakan kepada musuh-musuhnya itu ketika berdialog dengan mereka. Iza qultu biqaulikum kafar. Kalau aku berpendapat dengan pendapat kalian, aku keluar dari Islam kufur. Walakinnakum lastum indi kufar. Tapi kalian buat aku bukan orang-orang kafir. Kan kadang-kadang nggak ngerti dia itu. Ada syubhat di diri dia itu. Ibnu Taimiyah subhanallah. Ketika kita lillahi ta'ala. Beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk diri kita. Ketika ada musuhnya yang paling anu mati, alhamdulillah, sujud syukur umpamanya gitu kan. Hamzah yuk kita makan bersama. Berarti itu. Ya lah. Dia berusaha karena tahu orang ini nggak ngerti mungkin. Atau ada syubhat di diri dia. Dengan seperti ini, dakwahnya Ibn Taimiyah itu Masya Allah. Bisa diterima dan berkah sampai hari ini. Berkah dakwah Ini adakah riwayat sahih akan ada suatu zaman ahlu sunnah salafiyah bersatu bukan lantaran teori tapi praktek karena fitnah perpecahan di tubuh salafi pun tidak bisa ditutupi kami merindukan dimatikannya dalam iya Rasul SAW mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik tetap akan ada satu. Dan cuma kita ini tadi masalah-masalah kurangnya fikih khilaf kita, kurangnya kita memahami mana bid'ah yang seharusnya dihajar atau mana pelaku bid'ah yang tidak boleh dihajar. Tidak boleh kadangkala kita menghajar pelaku itu. Syekh Albani mengatakan kalau di masyarakatnya kebanyakan itu ahlul bid'ah, kita menghajar ahlul bid'ah, Anak nggak mau salam sama ahlul bid'ah. Sebenarnya yang tidak menyalami dia itu ahlul bid'ah. Karena dia itu sendirian. Awakmu itu sopo. Insya Allah dua tahun dia kabur dari tempat itu. Iya, karena dia nggak betah di masyarakat sana. Masyarakat yang menghajar dia sebenarnya. Bukan dia yang menghajar masyarakat. Maka perlu kita dilihat. Fikih-fikih khilaf itu penting buat kita nih. Saya punya tetangga di belakang STDI, kampus itu. Ada mungkin 8-10 orang. Kita salam nggak pernah dijawab. Karena beda ustaz. Iya. Assalamualaikum. Saya awalnya salam terus ya kok capek juga gitu ya. Kadang kadang ketemu mereka dah nggak salam lah. Orang mereka juga nggak jawab. Mereka menghajar. Karena nih ustaznya sururi. Subhanallah. Sampai anak kecilnya itu ribut sama saya punya anak. Sama Mas Salma. Kelas satu kelas satu ya, kelas satu SD. Mereka nggak tahu kelas berapa, kelas tiga mungkin. Eh, NT ini sururi. Itu dia. ini anak kelas tiga sama kelas satu nih. Kalau anak ini salafi, gitu dia. Subhanallah. Akhirnya laporan nih sama ibunya. Ibunya ada nih hadir mungkin dia lagi dengar ini. Laporan sama ibunya. Mah, katanya. umah dia manggil ya Anak katanya dibilang sururi. Kalau dia tuh salafi, apa itu <laughs> maksudnya? Katanya, eh, kalau ketemu lagi sama dia ngomong, anak sururi, ente tengiri. <laughs> Ini anak kecil, anak ngomong subhanallah. Sampai seperti itu. Gak dijawab. Kadang kala kalau ada perlu baru datang ke rumah. Kalau ada perlu datanglah. Anak kadang mikir ya Allah. Ini masalah memang hati kita kadang bingung. Kita di masyarakat sampai anda ketemu dengan salah satu diri mereka uh, masih keluarga. Anak ngomong, bang, yang hadir di tempatnya Ma'had Salafi itu berapa orang sih kalau kajian? Ya mungkin 200 gitu, kalau lagi kajian. Anggaplah ya lah, anggap STDI juga 200 lah. Bayangkan, cuma 400 bang. Kita di Jember, penduduknya yang mungkin satu juta lebih bang. Kita ribut ini. Kita nggak pernah mendakwain itu yang di gunung-gunung. Yang mereka masih tirakat, yang mereka masih sesajen-sesajen. Kita ribut untuk satu masalah yang seharusnya kita toleransi di sini. Demi menyampaikan al-haq kita merasa wah dakwah kita benar. Inti piro yang didakwain itu. Ustaz, fatuba lil ghuraba ini sudah fatu balil ghuraba. Ya Allah, kita gitu, asing bukan masalah asingnya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah awal gharib di kota Mekah, tapi beliau tidak ingin menjadi Islam itu gharib. Beliau ingin menyampaikan dakwah ini sehingga orang itu semua kenal dengan Islam. Tahu dengan Islam yang benar. Bukan kita ribut di antara kita sendiri sehingga dakwah kita bicara tentang ahlus sunnah wal jamaah. Cuma kalau kata istilahnya Dr. Muhammad Arifin, kita kan nggak pernah masuk ahlu sunnah wal jamaah kata mereka. Ada orang-orang yang mengklaim kita ini tidak pernah masuk ahlu sunnah wal jamaah, keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Ada kelompok tersendiri, mereka lah yang ahlu sunnah wal jamaah. Selainnya, ya ahlu al bid'ah wal furqah seperti itu. Maka saya bicara sama dia, gimana menurut abang? Iya benar juga sih kata di kampung-kampung nggak ada yang mendakwakan. Masjid-masjid di Jember berapa? Ada 360 pesantren. Apa sampai dakwah kita ke sana? Kayaknya enggak kata dia. Ke gunung-gunung ada enggak murid kita yang kita kirim ke gunung-gunung untuk mendakwah? Kayaknya juga enggak ada sih kata dia. Sehingga kita ini jadi dakwah yang eksklusif. Jumlahnya cuma ya umpamanya di Jogja ini seribu. Ya udah itu. Cuma seribu aja. Seribu ribut sama seribu. Ribut terus subhanallah. Kalau memang yang dilakukan itu prinsipil. Masalah akidah menyimpang dari ahlu sunnah jamaah. Kembali kepada kita boleh I'tisam, Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah-bid'ah itu yang bayina, yang jelas, ada yang muskilah. Muskil, ini bisa bid'ah, bisa enggak. Menurut ente bid'ah, menurut pulang enggak bid'ah. Ya kalau gitu gimana? Ya sudah, apa kita mau hajar-hajaran? Ya nggak apa-apa lah, itu nggak usah salam sama anak, anak nggak usah salam. Itu akhirnya realita yang ada. Maka akan ada zaman itu. Dan dakwah ini katanya Syekh Abdul Mu'ad Abdul Razak ketika kita ke rumah beliau membicarakan masalah problematika dakwah beliau bercerita dakwah ini seperti melakukan perjalanan kemudian di tengah jalan itu kita melihat ada ranting atau duri di jalan. Syauka, kata beliau, ada duri. Ente pindah itu duri, ente jalan terus. Jangan berhenti di situ. Anu duri sana balik lagi terus, nggak jalan-jalan dakwahnya. Gara-gara duit bismillah, sampaikan dakwah ini terus. Karena ada 230 orang yang perlu mendengarkan dakwah salaf di Indonesia ini. Dan kita diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah ini. Masalah terkini, dakwah salaf, masalah terkini. Masya Allah. Dakwah salaf, orang enggan memasukkan anak-anaknya ke sekolah salaf karena sudah mahal. Sama ini, Ustaz. Gimana Ustaz? Ustaz? Hah? Mau kita gratisin Ustaz? Digratisin. Kalau digratisin Ustaznya makan apa nanti kita? <laughs> ya itu masalah harus dipikirkan. Tapi ke depan mudah-mudahan kita bisa membuat sekolahan-sekolahan yang banyak sekali. Yang banyak sekali sehingga orang-orang yang tidak mampu bisa menyekolahkan anaknya. Ustadz, mana yang lebih penting untuk seorang dai? Memiliki donatur akan tetapi nggak mau terjadi ikatan untuk mengkhususkan dakwah untuk donatur atau berhutang. Akan tetapi nggak mau terjadi ikatan untuk mengkhususkan dakwah untuk donatur. Nah, atau berhutang, anda sih kurang paham. Jadi mungkin bisa dijelasin nih yang bertanya ya. terikat gitu kan. Seorang dai, dai mungkin yang tadi itu, yang dikirim diutus gitu ya. Kemudian dikafalah. Ya. Seperti itu mungkin maksudnya. Mana yang lebih penting untuk dai itu memiliki donatur. Biasanya kan kalau ada orang yang membiayain, mau nggak mau terikat. Dalam artian terikatnya ini, ya, nanti kalau selesai sekolah balik kan kampung ngajar di sini. Nggak apa-apa, hal itu nggak apa-apa sebenarnya. E, atau berhutang, melihat kepada masalah. Kalau antum kau tidak bisa menepati janji antum. Umpamanya, anak disekolahkan di Jamil, ada yang biayain. Yang biayain anak dari Solo. Sedangkan anak kepingin pulang ke Jember gitu kan. Kalau anak dibiayain dia, berarti anak nggak bisa berdakwah di Jember gitu kan. Maka mana yang lebih baik? Kalau hutang bisa bayar, ya utang. Utang. Kalau bisa bayar. Jangan dikemplang itu utang. Lebih bermasalah lagi antum. Tapi kalau nggak bisa, antum perjanjian sama dia, mau terikatnya setahun lah anak ngajar di Solo dua tahun. Karena memang ada orang yang tidak mampu. Maka lihat kepada kemampuan dia. Kalaupun ada ikatan dengan donatur yang akan membiayai dia, umpamanya. Ya bismillah. Kalau keterikatannya untuk ngajar di satu tempat dan antum dikasih kafalah di sana, nggak ada masalah. Tapi itu tidak menghalangi antum untuk berdakwah di tempat lain dan tidak ada ikatan-ikatan yang mengikat dia sehingga tidak bisa berdakwah lebih luas lagi. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi lihat kepada maslahat antum. Ini banyak orang awam yang sudah antipati kepada orang-orang salaf karena penampilannya yang mencolok apakah dengan merubah penampilan bisa mengatasi hal demikian? Jazakumullah khairan. Nah, masalah penampilan ini memang bermasalah. Karena sebagian yang sudah ngaji itu penampilannya sama dengan beberapa kelompok yang pakai jenggot sama dengan teroris gitu kan. nah, Ini pakai jenggot nih jangan-jangan teroris. Nah, nah. Apa kita potong jenggotnya? Ya nggak boleh lah. Jelasin sama dia. Kita pernah mengundang Kapolres Jember di STDI. Waktu itu rektornya Ustaz Ali Misri. Dia cerita, Bapak Kapolres kita ini penampilan mungkin mirip sama teroris gitu kan. Tapi sebenarnya enggak Pak. Karena apa? Karena teroris itu sebenarnya semua potong jenggot. Teroris yang ketangkep semuanya enggak jenggot. Coba Bapak lihat. Ketika sudah ditangkap di sidang pakai jenggot. Pakai baju koko. Enggak isbal. Inilah yang di syuting di kamera di media. Nih terorisnya fulan kata dia. Antum lihat kebanyakan teroris yang ketangkap itu tidak pakai jenggot karena mereka menyamar. Akhirnya kita yang jadi kena. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat yang jenggotan aman, insya Allah bukan teroris. Yang jenggot itu nggak dirus insya Allah. Yang nggak pakai jenggot ini yang perlu dicurigai. Jangan-jangan menyamar ini gitu kan? <laughs> Itu itu kata beliau pada waktu itu. Terus bagaimana cara? Merubah penampilan boleh. Karena memang penampilan saya ini gini. Kebanyakan model, kebanyakan mode pakaian masyarakat Indonesia itu datangnya dari mana? Dari barat. Nah, barat lagi. Barat daya. Ya dari barat lah, istilah dari barat. lah, Dari Amerika, dari mana. Karena itulah pakaian-pakaian yang inilah yang ngetren ya. Ada pakaian di Arab sendiri. Di Arab kita bicara di Arab sendiri. Pakaian-pakaian di Arab itu masuk tuh pakaian-pakaian dari barat itu. Ada pakaian yang namanya ma'alish. Pakaian itu ma'alish, artinya maafkan aku. Modelnya, model celana jin maaf yang turun kayak mau melorot. Itu dipakai, disebut istilah ma'alih. Karena itu yang ada di pandangan mereka. Eh, terus gimana kita ini? Orang Islam ini supaya pakaiannya keren. Karena terkena dakwah salaf ini kumuh. Biasanya nih set, yang lagi salaf ini hmm, baunya semringing-semringing sedikit. Alhamdulillah sekarang udah banyak minyak wangi murah gitu kan. Udah kelihatan. Terus ya nggak rapi gitu kan. pakaiannya, gitu kan. jelek-jelek lah pokoknya. Kita butuh menunjukkan kepada umat bahwasanya pakaian-pakaian Islam itu indah sebenarnya. Umpamanya pakai top yang bersih, ya pakai itu nggak masalah. Sampai anak ngomong sama Ustadz Arifin, ini. Ustadz, anak ini kepingin memasyhurkan pakaian Maroko. Antum tahu pakaian Maroko? Pakaian yang pakai topi itu? Aneh kepingin supaya orang Islam ini tahu ternyata pakaian-pakaian Islam itu bermacam-macam. Nggak nyontoh barat doang yang dilihat tuh. Pakaian Islam Islam itu macam-macam, bukan cuma sop yang seperti ini. Ada sop yang apa? Yang setengah setengah ini ya. Ada sop mungkin kalau ustaz ini ustaz yang dari Saudi ada yang nggak pakai kerah ya pakaiannya orang Sudan, macam-macam. Itu pakaian-pakaian Islam yang perlu dimasyhurkan kepada umat Islam. Mungkin awalnya memang orang akan antipati, tapi lama-lama ketika dimasyhurkan seperti pakaian-pakaian orang-orang itu, celana legging. Antum tahu bagaimana wanita bisa sekarang pakai celana legging? Itu melalui proses yang panjang sekali. Nggak cepat. Perempuan Indonesia di zaman Belanda yang laki nggak mau pakai celana yang laki nggak mau pakai celana sampai ada kakeknya Ustadz Alwi dia cerita kakeknya itu selama hidupnya nggak mau pakai celana kenapa kata dia ini pakaiannya company karena yang bawa itu siapa Belanda pada waktu itu Indonesia biasa pakai sarung kan antum melihat kalau yang kuno-kuno ya keraton nih pakai sewek juga mereka kan seperti itu tuh. Yang bawa itu company, maka nggak mau. Bagaimana dengan perempuannya? Lebih nggak mau lagi. Tapi terus celana itu datang masuk Indonesia. Awal celana buat perempuan masuk itu istilahnya celana apa? Kulot. Masih ingat nanti? Dengan celana kulot. Celana yang lebar. Nggak legging masuk nggak. Setelah kulot lebih masuk lagi yang Eh, lebih sempit lagi terus sampai yang ngepres kayak ayam kalau jalan kayak kakinya ayam itu saya lihat subhanallah ini butuh proses maka kita yang umat Islam ini memasyhurkan pakaian-pakaian Islam itu butuh proses juga kerudung alhamdulillah sekarang kerudung udah mulai di masa tahun 80-an jarang kita melihat Bukan jarang, hampir nggak ada. Istrinya Ustad. Kita jangan bicara orang awam. Istrinya Ustad pakai kerudung. Kemudian masuk kerudung yang modelnya topi. Masih ingat? Modelnya topi, kupingnya masih kelihatan. Atau nanti kupingnya nggak kelihatan, antingnya kelihatan. Lehernya masih kelihatan. Itu proses saya lihat. Terus dan sampai sekarang. Dan untuk proses ini orang-orang Nasara itu berusaha untuk mengkat. Antum silahkan baca di kitab judulnya Allahumma salli sallim ala Muktamar Kul A'mal Muktamar Colorado. A'mal Muktamar Colorado. A'mal Muktamar Colorado ini diadakan di Colorado pada tahun 1978 kira-kira. Dia itu sudah membicarakan Indonesia. Salah satunya yang dibicarakan di situ dia mengatakan Islam di Indonesia ini bukan Islam Timur Tengah. Islam Timur Tengah itu berhenti di India, tidak sampai Indonesia. Tapi sekarang kata mereka tahun 70-an itu sudah mulai akan masuk. Kata dia bukti bahwa Islam Timur Tengah belum masuk itu tidak adanya hijab di Indonesia. Dia tahu, nggak ada yang pakai kerudung pada waktu itu. Karena dia lihat di Arab itu Timur Tengah itu mereka pada pakai kerudung. Kemudian dikatakanlah mereka namun harapannya kalaupun masuk Islam Timur Tengah ke Indonesia itu akan cepat hilang dengan habisnya minyaknya Arab Saudi. Dia bicarakan itu. Salah satunya kerudung dan salah satu contoh bosnya Islam Timur Tengah belum masuk Indonesia ini adanya orang Indonesia yang namanya Wisnu. Muslim namanya Wisnu. Kok iso wong Islam namanya Wisnu. Ini kan mereka kan, oh, Ustaz, kita kan berbau dengan masyarakat kita. Maka itu, masalah pakaian ini baik yang lelaki, bagi yang perempuan, butuh memang penyesuaian. Tapi tolong berpakaian yang rapi. Walaupun tidak bagus, tapi rapi, bersih. Sehingga nanti akan jadi e, logo dakwah salaf itu. Nah, kalau orang salaf nih masih baunya wangi, Bersih, menyenangkan di mata. Masya Allah. Ininya seperti itu. Wallahu a'lam Mungkin ya, Anda serahkan kepada Ustaz Abdul Khalik. Sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan, Anda mohon maaf. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad